Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'da Baik semata-mata karunia Taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa kembali melanjutkan Majlis kita Pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Dan kita masih di pembahasan hadis yang kedua terkait hadis Jibril alaihissalam. Ya. Dan kita sudah membaca beberapa beberapa faidah. Kalau tidak salah baru 19 faidah. Sekarang faidah yang ke-20 dari hadis tersebut Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah Isbatul malaikah Isbatul malaikati Wal malaikatu alimun Alamun Bukan alimun Alamun ghaibiyun Wasafahumullahu ta'ala Bi awsafin kathiratin fil Qur'an penetapan adanya malaikat ya penetapan adanya malaikat dan malaikat merupakan alamun waibiyun makhluk gaib ya makhluk gaib yang Allah sifati mereka dengan banyak sifat di dalam Al-Qur'an yang Allah sifati mereka dengan banyak sifat di dalam Al Al-Qur'an. Baik. Ini harus kita imani. Malaikat itu ada, punya u, wujud, punya jism. Punya jism. Baik, wasafahum wa wasafahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Dan para malaikat disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah. Dalam akwal beliau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifiyatul imanu imani bihi bihim wa kaifiyatil imani bihim dan bagaimana cara beriman terhadap mereka dan bagaimana cara mengimani keberadaan mereka di sini jelaskan oleh Syekh Anu numina bi asma'in min eh, man uyyinat asma'uhum minhum. Yaitu dengan kita mengimani nama-nama ya. Dengan kita mengimani terhadap nama-nama yang sudah ditentukan nama-nama mereka yang sudah ditentukan atau sudah diberitahukan nama-nama para malaikat. Baik, karena kan nggak semua se malaikat dikasih tahu namanya kepada kita. Jumlahnya banyak sekali. Ya. Baik. Wa malam yu'ayyan asma'uhum fa inna nu'minu bihim ijmalan. Dan juga kita beriman terhadap malaikat yang tidak disebutkan nama mereka dan juga kita beriman terhadap para malaikat yang tidak disebutkan nama mereka maka kita beriman mengimani mereka secara glo global ya kita mengimani mereka secara glo global baik Contohnya yang diberi nama siapa? Yang dikasih tahu namanya kepada kita Jibril, Mikail, ya. Srofil, Malik, ya dan selainnya. Wa nu'minu kadzalika bima warada min a'malihim allati yaqumuna biha ma'alimna minha. Begitu pula kita beriman terhadap apa yang datang dari amalan-amalan mereka. Kita mengimani apa? Amalan-amalan perbuatan-perbuatan para malaikat. Ya, kita mengimani perbuatan-perbuatan para malaikat yang mereka lakukan allati yaqumuna biha yang mereka lakukan ma'alimna minha apa yang kita ketahui dari amalan para malaikat ya sudah Allah beritahukan kepada kita tugasnya malaikat Jibril alaihissalam penerima wahyu kemudian disampaikan kepada para rasul dari kalangan manusia kita harus kita kita imani wa nu'minu kadzalika bi allati wasafu allati wusifu biha ma'alimna minha dan juga kita mengimani sifat-sifat mereka ya yang kita ketahui dan juga kita mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui karena ini terjemah secara makna ya biar antum mudah ringkasnya kecuali kalau ada yang bawa kitab kita terjemah perkata, baik jadi apa kita mengimani juga sifat-sifat mereka yang kita ketahui wa min dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam di antara ya sifat tersebut Ra'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salatu wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam walahu sittu mi'atin sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap Baik, 600 sayap ini malaikat Jibril. Sepertinya paling banyak mungkin ya. Karena malaikat ada yang punya dua sayap, empat, tapi malaikat Jibril 600 sayap yang menutup ufuk, ya, yang menutup ufuk. Ini menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Ya, sangat besar. Baik. Ala khulqatihi allati khuliqu 'alaiha. Jadi melihat bentuk malaikat Jibril sesuai dengan yang diciptakan aslinya seperti itu. Ya Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk asli malaikat Jib, Jibril alaihissalam. Baik. Dan kata Syekh Hafizahullah rahimahullah wa wajibuna nahwal malaikah an nusaddiqa bihim wa an nuhibbuhum wa an nuhibbahum li'annahum ibadullah qaimuna bi amrihi dan kewajiban kita seputar malaikat adalah kita membenarkan mereka membenarkan mereka meyakini adanya mereka ya dan kita mencintai mereka ini kewajiban kita cinta kepada para para malaikat berbeda halnya dengan sebagian atau seperti orang Yahudi membenci diantaranya malaikat Jibril mereka membenci malaikat Jib, Jibril Kenapa kita wajib mencintai para malaikat? Li'annahum ibadullah karena mereka hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang melakukan perintahnya, qaimuna nabi amrihi, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Sebagaimana Allah Taala berfirman, dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 ya dan tentu saja di ayat-ayat yang lain Allah taala berfirman wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun dan di dan di sisi Allah ya la yastakbirun ada para malaikat yang tidak pernah sombong dari beribadah kepada Allah wala yastahsirun yastahsirun di sini ay la yata'abun wala yamillun atau yamullun para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah tidak pernah merasa capek beribadah tidak pernah merasa bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini keadaan para malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam Malam dan dan siang La yafturun tidak pernah futur Ya Tidak pernah loyo Baik Tidak malas Ini kondisi malah Malaikat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa tadi? Wajib bagi kita mencintai para mala malaikat. Dan juga ini ada hubungannya dengan hadis Nabi apa? Al mar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu berkumpul bersama yang dia cintai. Ya. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya yang 21 wujubul imani bil kutubillati Allahu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul alaihi salatu wassalam Allah taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25 Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami bil bayinat dengan membawa al bayinat ya penjelasan-penjelasan wa ma'humul kitab dan kami turunkan bersama mereka al-kitab wal mizan dan juga al al mizan timbangan baik surat apa tadi al-hadid ayat 25 Fanu'mina kata Syekh fanu'minu bi kulli kitabin anzalahu ala rusulihi ala rusulihi lakin nu'minu ijmalan wa nusaddiqu bi anau haq maka kita beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya akan tetapi kita beriman secara glo global dan kita membenarkan bahwasanya kitab tersebut hak ya benar amma tafsilan fa innal as sabiqah jaru 'alaiha tahrif wa tabdil wa taghyir adapun secara terperinci ya maka sesungguhnya kitab-kitab terdahulu ya jaru 'alaiha tahrif telah terjadi padanya penyimpangan penyelewengan. Baik, ada beberapa isi dari kitab terdahulu ada penyimpangan, wa ada perubahan, wa tagir, tabdil tagir perubahan. Fala yumkinu insan ayyumayyizal haqqo minha min wal batil. Maka tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa membedakan kebenaran ya darinya dan yang batil. Baik. Ya, tentu saja keumuman orang nggak bisa. Harus perlu ilmu yang mendalam ya. Kata Syekh oleh karena ini kita katakan minu bima anzalallahu minal kutubi ala sabilil ijmal. Kita beriman kepada apa yang Allah turunkan, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan ya secara umum, secara glo global. Di sana ada kitab yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma tafsilu fa inna nakhsha ayakuna mimma hurifa wa budila wa ghuyira. Adapun secara terperinci maka kita khawatirkan adanya ya di antara isi kitab-kitab tersebut di, sudah diselewengkan, sudah dirubah. Jadi tidak kalau secara terperinci tidak semuanya diimani ya. Karena isinya ada yang dirubah-rubah. Ya. Kalau secara terperinci. Tapi secara global harus kita imani. Hadza bin nisbati lil imani bil kutub ini ya nisbah untuk beriman kepada kitab-kitab. Amal amalu biha fal amalu inma huwa bima nazza bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Adapun sisi beramal maka ya kita beramal hanya beramal dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, kalau secara amalan kita hanya mengamalkan kitab Al-Quran yang diturunkan ke kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ma siwahu faqad nusikha bihadhihi syariah. Adapun selain Al-Quran ya sungguh itu sudah dimansuh, sudah dihapus dengan datangnya syariat syariat ini. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu pelajaran ke-21. Kemudian ke-22. Wujubul imani bir rusuli alaihi salatu wassalam. Kewajiban apa? Beriman kepada para rasul alimus salatu wassalam. Fanuminu bi anna kulla rasulin arsalahu Allah haqq maka kita beriman bahwasanya setiap utusan yang Allah utus maka dia adalah benar ya hak atabil bil haqqi shadiqan fima akhbar rasul tersebut datang dengan membawa kebenaran jujur dalam apa yang dia kabarkan ya kita ulangi kata beliau kita mengimani bahwa setiap utusan, setiap rasul yang Allah utus adalah benar. Dia datang dengan membawa kebenaran, jujur dalam apa yang dia kabarkan. Sadiqun bima umira Rasul tersebut jujur ya benar terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Nu'minu bihim ijmalan kita imani mereka secara global fi man lam na'rifhu bi'ainihi ya kita mengimani mereka secara global terhadap rasul yang kita tidak mengetahui apa uh, wujudnya nah karena para rasul itu banyak ya nabi dan rasul itu banyak tidak sebatas 25 Rasul. Baik. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum dalam surat apa? Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Surat apa tadi? Wa Mufir. Kita lihat dulu tafsir Ibnu Katsir. Rasul itu kalau tidak salah 313 sebentar lupa lagi ya, jumlahnya nih bahas ada ingat qasasna walaqad rasalna rusulan nah nih Walaqad arsalna kama qala fisra عليكم أكثر من ذلك فعلا سورة النساء tafsirnya tidak lengkap ini tidak lengkap Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian faman qassa alaina wa arafna wa amana amanna bihi bi'ainihi wa man lam yaq wa man lam yuqassa alaina wa lam na'rifu nu'minu bihi ijmalan. Maka barang siapa atau rasul yang dikisahkan kepada kita kita mengetahuinya maka kita mengimaninya ya kita meng mengimani rasul tersebut secara rinci dan Rasul yang tidak dikisahkan kepada kita kita ya wala ma'rifu dan kita tidak mengenalnya kita mengimaninya secara glo, global ya dan Rasul alaihi wassalatu wassalam Rasul yang pertama siapa? Hmm? Nuh alaihissalam. Baik dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang panjang terkait asy ya. Permintaan atas syafaatul uzma. Dan diantara para rasul adalah ulul azmi yang lima. Lima rasul ulul azmi yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Ya. Allah Ta'ala berfirman Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum Wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam Baik Dan kami Dan ketika kami mengambil Dari para nabi Perjanjian mereka Dan diantara engkau Dan darimu Dan dari Nuh Dan dari Ibrahim Musa dan Isa Siapa saja di sini? Nabi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Yang paling anda ingat dulu pas SD. Singkatannya Mimin. Mimin Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Mimin, Nurul Azmi. Baik. <clears throat> Baik itu faidah yang berapa tadi? 20 2 Taib dan masih ada lagi faedah yang lain InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya Barakallahu fikum Naktafi Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Sándalo.